Muttaqin pertama untuk mengerjakan sholat maghrib berjamaah mudah-mudahan Allah taala menerima ibadah sholat maghrib kita tadi yang kemudian kita lanjutkan dengan mengkaji pembahasan tentang salah satu bagian rukun iman yang kelima yaitu iman kepada hari kiamat lebih khusus membahas tentang surga. Mudah-mudahan yang kita lakukan bersama ini menjadi pemberat timbangan amal kita pada hari kiamat nanti menjadi penyebab datangnya rahmat, barokah, ridho dan ampunan Allah Ta'ala buat kita semua serta kita berharap kepada Allah mudah-mudahan yang kita lakukan malam hari ini bisa menjadi wasilah kita untuk nanti berkumpul bersama-sama dalam surga firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Malam hari ini Bapak Ibu kita akan membahas tentang buah-buahan surga. Jadi buah-buahan surga ini Bapak Ibu jazakallahu khairan jadi buah-buahan surga ini Bapak Ibu keluar dari pakaian-pakaian surga. Dalam Al-Qur'an kan banyak Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang buah-buahan. Ada wa inaban, apa inab itu? Kang? Apa inab? Anggur. Ada juga wa zaituna wa nakhla, zaitun kurma ya. Ada rumman, apa itu rumman? delima dan masih banyak lagi buah-buahan yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Ketika buah-buahan surga itu banyak dan sangat beraneka ragam Bapak Ibu, maka ketika surga itu menjadi suatu kenikmatan, tentu buah-buahan surga itu nanti akan lebih beraneka ragam lagi dan lebih nikmat daripada buah-buahan surga. Dari Abdullah bin Amr bin As dia berkata <clears throat> Bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ketika kami itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam id jaa rajul tiba-tiba seorang laki-laki datang Faqala dia berkata ya Rasulullah wahai Rasulullah akhbirna an bi ahlil jannah beritahukan kepada kami tentang pakaian penduduk surga jadi para sahabat itu Bapak Ibu sangat semangat untuk menuntut ilmu agama begitu ketika ada suatu masalah yang datang kepada mereka itu langsung datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan solusi sebagaimana Uthman bin Abil As ya jauh-jauh dari Taif datang ke Madinah hanya mengatakan ya bukan hanya sih karena ini masalah penting dia mengatakan wa Rasulullah setan itu loh kata Uthman bin Abil As menghalang-halangi aku antara sholatku dan bacaanku dicampur jadi satu gitu jadi ketika sholat tidak bisa khusyuk bapak ibu jadi para sahabat itu di samping mereka sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, mereka juga orientasinya itu akhirat gitu loh. Jadi mereka tidak tenang ketika sholat tidak bisa khusyuk, ketika sholat tidak bisa tepat waktu, itu mereka nggak tenang. Beda dengan orang zaman sekarang, nggak peduli sholat wis apa gurung, tapi duwe ke onok tidak karu-karuan gitu kan. Padahal para sahabat itu yang penting itu adalah sholat Salat dan salat ini Bapak Ibu sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan Allah untuk wanti-wanti kepada keluarganya agar Wa Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha wa'mur ahlaka bisalah perintahkan keluargamu untuk salat wastabir 'alaiha dan bersabarlah mengerjakan salat la nas'aluka rizqan kami enggak minta kamu rizki nahnu narzuquk kamilah yang memberimu riz rizki makanya Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini mengatakan bahwa salat itu salah satu cara, salah satu usaha hamba untuk mencari riz rizki karena Allah mengatakan la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal aqibatu littaqwa la nas'aluka rizqan kami tidak minta rizki kepadamu nahnu narzuquk kamilah yang memberimu riz rizki begitu Nah, ketika mungkin kita agak sulit atau apa langsung datang kepada Allah Subhanahu wa taala untuk so shopping. <clears throat> untuk apa? Salat. ibu bebas soal itu loh kok ngerumpi dewi ini. Gak tahu nanti makan malam apa gitu paling ya. <clears throat> ya, jadi gitu Bapak Ibu. Nah, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri itu diperintahkan Allah memerintahkan kepada keluarganya agar bersungguh-sungguh dan berhati-hati dalam masalah sholat. <clears throat> Jadi Utsman bin Abil As ini melanjutkan pembahasan tadi yang menunjukkan bahwa orientasi para sahabat itu adalah akhirat dan betapa mereka sungguh-sungguh dalam mencari solusi ketika tidak mengerti masalah agama dan inilah yang mesti kita tiru, kita tanya. Jangan sampai dalam beragama, beribadah ini ngawur gitu kan. Fathul jari, jari ini, jari ini. Ya. Jadi ibadah itu bukan jari ini, jari ini Pak, tapi kalau Allah, kalau Rasul. Gitu loh. Ya. Bertanya fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun bertanyalah kepada ahlu zikr ahli ilmu in kuntum la ta'lamun kalau kalian tidak ngerti Datang Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu dari Taif kemana tadi ke Mantingan dalam ke Madinah. Cerita apa tadi? Curhat wahai Rasul saya itu loh kalau sholat tidak bisa khusyuk khusyuk gitu. Ya jadi Nah ini mungkin kalau pas ada yang sholat tidak pernah khusyuk Atau mungkin sholat kok kalau sendiri mesti lupa rokaat Nah Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzaka syaitonun yuqalu lahu khunzab atau khinzib." Itu adalah setan yang namanya siapa? Khinzib. Ini jenengan ingat-ingat loh Pak, nanti jangan punya cucu dikasih nama Khinzib. Yo karena oh, oh, nama syaiton aja ada kok Tuhan bertemu syaiton di Jakarta gitu. Nah itu kan saking apa ya? Yang tidak tahu lah mungkin saking nggak pernah ngaji BWE ya. Iya, dalam Oh iya. Begitu. Jadi ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah taala. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan faida ahsastahu kalau kamu merasakan kehadiran setan khinzib ini Fata'awwadz billah maka mintalah perlindungan kepada Allah watfil ala yasarika thalathan dan meludahlah kecil-kecil tiga kali ke sebelah kirimu pundaknya ya. Nah, kata Utsman bin Abil As fa fa'altuhu fa azhaballahu anni ma ajid maka aku melakukannya <clears throat> dan Allah pun menghilangkan gangguan yang selama ini menimpaku gitu. Jadi kalau panjenengan Bapak Ibu ketika sholat tidak khusyuk-khusyuk itu harus galau sebagaimana galaunya siapa tadi Utsman bin Abil As sholat tidak pernah khusyuk ini tidak remak tak iya gitu kan padahal surga Firdaus itu diwariskan kepada orang beriman yang sholatnya khusyuk qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khasyi'un kan begitu Nah, jadi sebagaimana Uthman bin Abil As, sahabat ini juga datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirna an bi ahlil jannah, beritahukan kepada kami tentang pakaian penduduk surga. Akhalqan tukhlaqu aw nasjantun saju? Apakah pakaian penduduk surga itu langsung diciptakan atau ditenun? fadhahika ba'dul qaum maka sebagian kaum itu tertawa <clears throat> mungkin mereka mentertawakan masuk gitu kok ditanya nose gitu atau mungkin tertawa oh iku mau kepet tak tanya noyoan ya, gitu kan nah kadang-kadang banyak orang itu juga begitu pak ketika ditanya gono jawab pas ada satu jawab sing bener aku mau kepen jawab ngono ya faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mimma tadhakun kalian tertawa kenapa jadi kalau ada orang bertanya itu jangan tertawa. Wong orang cari ilmu kok diketawain gitu kan. Min jahilin yas'alu aliman. Apakah kalian itu tertawa karena ada orang jahil bertanya kepada orang alim? Maksudnya ini sangat tidak patut untuk ditertawakan. saya Siron. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk sebentar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Aina sa'ilu an thiyabil jannah? Mana orang yang tadi bertanya tentang pakaian penduduk surga? Orang itu menjawab, Ha huwa dha ya Rasulullah. Ini loh saya wa Rasulullah begitu kan sahabat tadi itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ini Bapak Ibu, diingat-ingat tentang buah-buahan surga. La bal tanfatiqu anha thamarul jannah. Tidak, tetapi dikeluarkan darinya buah-buahan surga. Qalaha thalathan, beliau mengatakannya tiga kali. Jadi buah-buahan surga itu Bapak Ibu malah keluar dari dari mana? Dari pakaian penduduk sur surga. Nggak bisa dibayangkan seperti apa gitu kan. Jadi pakaian malah mengeluarkan bu buah. Dalam hadis yang lain dari Abdullah bin Abbas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Nakhlul jannati kurma surga Judu'uha min zumrudin akhdar Batangnya terbuat dari batu jamrud hijau Walaunuha zahabun ahmar Warnanya merah keemasan Masya Allah Ini kurma di mana Bapak Ibu? Di surga Wasa'afuha kiswatun li ahlil jannah Daunnya adalah pakaian bagi penduduk surga minha muqatta'atuhum wa hulaluhum darinya ya datang potongan-potongan dan baju-baju mahal mereka jadi pakaian penduduk surga itu dari mana dari daun pohon kur kurma wasamaruha amsalul qilali wattila ya buahnya buah kurma itu amsalul qilal seperti guci wadilai dan timba. Jadi qilal itu jamak kata kulah, Karena ada kan kalau kita belajar fikih itu kan kulatain ya. Jadi kulatain itu kurang lebih 190 liter Bapak Ibu itu kulatain. Sementara adila itu jamak kata dalwun tim timba fa'adla dalwah sebagaimana disebutkan Allah taala dalam surat Yu Yusuf kan yang masuk sumur itu loh kan Nabi Yusuf kan dibuang ke sumur kemudian ditinggal sama saudaranya datang sayyarah sayyar itu orang-orang yang jalan kalau sekarang kan mobil nah karena mereka butuh air fa'adla dalwah dijatuhkan timbanya ya diturunkan barang diangkat di rupanya ada Nabi Yu siapa Nabi Yunus atau Yusa Nabi Yusuf kalau Nabi Yusa siapa pernah dengar boten Nabi Yusa itu yang diajak Nabi Musa ketemu Nabi Khidir itu loh yang disuruh bawa ikan tiba ikannya mencolot nah itu kan ada kisah dalam surat Al-Kahfi itu jadi kan baca ya? nah asyaddu bayadhan minal laban pakaian penduduk surga itu lebih putih dari susu <clears throat> wa alyanu Minazubdi laisa fiha ajam ya dan lebih lunak daripada krim eh, oh ini ini mohon maaf ini bukan bukan kembali kepada pakaian kembali kepada buah kurma tadi lebih putih dari susu kemudian lebih lunak ya lebih empuk daripada krim kemudian tidak ada isinya ini tentang kurma buah kurma di dalam surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan saya dan Bapak Ibu semua orang-orang yang menjadi penduduk surga. Nggih. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Sekarang tentang cuaca-cuaca surga. Kan dulu kan ada yang pernah bertanya di surga itu ada malam dan siang ta. Di surga itu apakah 24 jam? sama seperti di dunia sebetulnya itu kurang penting sih ditanyakan penting kan piye cek masuk surga dhisik itu yang paling penting itu Nah nanti yang penting masuk surga lah gampang pokoknya. Nanti tanya-tanya gitu nggak masuk surga apa wae. ya. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu semua nanti masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Amin. <clears throat> Sekarang tentang cuaca-cuaca surga. Di dalam surga Bapak Ibu tidak ada panas matahari maupun rasa dingin yang sangat menusuk, tidak ada. Cuacanya sangat jernih sehingga menambahkan kebahagiaan yang memuncak dan perasaan lapang dada yang tiada bandingannya bagi para penghuninya. Masya Allah. Jadi kayak mendung gitu loh. Angin semilir. Itu di dunia saja enaknya minta ampun apalagi di surga jauh lebih enak gak seperti itu belas gitu Bapak Ibu kita tidak mampu mengungkapkannya kecuali kita langsung merasakan dan mengalaminya nanti ketika masuk di surga nggih amin Allah. di dunia Bapak Ibu setiap tahun datang hari-hari yang cuacanya sangat indah tingkat panasnya sesuai dengan tubuh manusia sehingga setiap orang merasakan kenyamanan, kebahagiaan dan kesenangan. Tetapi itu hanya beberapa malam yang sangat terbatas dalam setahun dan hanya dalam beberapa waktu tertentu di saat malam atau siang. Itu di di dunia. Adapun di surga, maka suasana ini senantiasa abadi, masya Allah abadi pak di surga itu. Apa itu makna abadi? kalau panjenengan datang ke Ar-Rubu'ul Khali, tahu gak Ar-Rubu'ul Khali? Kalau naik pesawat mau ke Saudi kan ngelewati apa? Nyamplungan. Ngelewati Yaman ya. Nah, itu nanti di sana itu ada tulisan Ar-Rubu'ul Khali. Dulu ketika kita naik Saudi Airlines Bapak Ibu ke pas ke sana itu kan ada petanya jadi ketika meninggalkan Cengkareng itu sampai Asyurbaun, Cirebon gitu kan. Terus terus terus terus pas mendekati Saudi itu melewati Ar-Rubu'ul Khali. Coba panjenengan browsing di Google Ar-Rubu'u Al-Khali. Ar-Rubu itu seperempat, Al-Khali itu kosong. Itu disebutkan di situ wallah alam itu ribu kilometer persegi ya. Jadi 40 ribu kilometer kali 40 ribu kilometer itu semuanya berupa pasir Bapak Ibu. Nah, yang namanya abadi coba pasir itu dikalikan tambah pasir lagi, tambah pasir lagi, tambah pasir lagi tanpa berhenti. Itulah jumlah hari-hari yang abadi itu. Jadi tidak ada kesu kesudahan. Makanya kita bersabar, Pak, Bu, di dunia cuma sebentar paling mentok 60 tahun 70 tahun kemudian innalillahi wa inna ilaihi rojiun jadi sabar nggak lama kok di dunia itu makanya ketika uh, orang-orang berada di padang mahsyar melalui proses hisab yang sangat lama kata Allah taala wa yauma taqumus saatu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghaira sa'ah Wa yauma taqumus saah ketika datang kiamat yuqsimul mujrimun orang-orang yang berdosa yang banyak melakukan jarimah dosa bersumpah ma labithu saah mereka tidak menetap di bumi kelain satu jam Nah memang kalau kita hitung jika satu hari dunia adalah seribu tahun Bapak Ibu maka 60 tahun itu berapa jam? Satu setengah jam saja. Jadi kita hidup di dunia ini kalau umur kita 60 tahun cuma satu setengah jam. Cuma satu setengah setengah jam. Sementara di akhirat itu tidak ada apa-apanya maka sabar, sabar, sabar, sabar, sabar. Corona sabar. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang bersabarlah yang diberikan kepada mereka pahalanya tanpa batas. Amalan-amalan yang lain selain puasa Bapak Ibu ya, dan sabar itu kan ada hitungannya. Man qara'a harfan min kitabillah barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah falahu bikulli harfin hasanah maka baginya pada setiap satu huruf ada satu kebaikan wal hasanatu bi asyri amsalha dan satu kebaikan itu dilipat gandakan sampai 10 kali lipat la aqulu alif lam mim harf kata Nabi sallallahu alaihi wasallam aku enggak mengatakan alif lam mim satu huruf walakin tetapi alifun harf alif satu huruf walamun lam satu huruf wa mimun harf dan mim itu adalah satu satu huruf. Ini Al-Quran Pak banyak sekali, tapi ada hitung-hitungannya. Bayangkan gitu loh, jenengan baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu berapa huruf itu Masya Allah. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Itu sudah berhuruf-huruf Pak, banyak sekali. Cuma tidak kelihatan masalahnya. Kalau kelihatan, wah, semua pada baca Quran, ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sama seperti orang yang mendatangi sholat isya males, andaikan dengan datang ke masjid mereka mendapatkan daging-daging yang empuk, sampil-sampil yang banyak dagingnya, pasti mereka datang ke sholat isya meskipun mereka me, me, me merayap, ya ngesot, ya, ya Allah. Jadi amal soleh begitu pak, karena tidak kelihatan. Nah itulah yang disebut dengan iman itu. Nah kalau kita semuanya e, tergantung kepada yang terlihat ya tidak beriman lah. Demikian pula dengan amal buruk nanti juga akan kelihatan ya. Kematian saja kan dulu pernah kita bahas ya. Sesuatu yang abstrak nanti diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kambing kibas warnanya hitam putih kemudian diberdirikan diseret-seret ya di antara surga dan neraka kemudian dipanggil hei penduduk neraka kalian tahu apa ndak ini gitu dikira mereka itu ada ada apa ada kebahagiaan dikira mereka mau dikeluarkan rupanya kematiannya disembelih jadi di neraka ndak mati lagi Pak naudzubillah la yamutu fiha wala yahya ndak mati ndak urip itu di neraka naudzubillah ya ndak mati ndak urip ayam dipanggang kambing disate digule di kambing oven itu kan mati jadi nah, manusia digoreng ada tadi goreng nanti di neraka itu ya kalau kisos ya ada ya. kalau kisos ya ada <clears throat> jadi al jazau min jinsil amal balasan itu tergantung kepada jenis amal perbu perbuatan bismillah Ya Bapak Ibu. Jadi kita di dunia ini disuruh bersabar ya. <clears throat> Karena cuma sebentar. Sabar menghadapi takdir Allah yang buruk, sabar meninggalkan maksiat, sabar melakukan keta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan malas, ini cuma sebentar. Sementara balasannya adalah aba abadi. Nah, adapun <clears throat> di surga, saya ulangi lagi, maka suasana ini senantiasa abadi, masya Allah. Bayangkan jenengan bercengkrama, kumpul semua keluarga, abadi selama lamanya, nggak ada sedikit pun e, kesengsaraan, nggak ada kematian, nggak ada sakit, masya Allah. Enom terus, nggak pernah tuwek. Nah ibu-ibu kalau nggak mau tuwek masuk surga awet enam terus wah ya. tapi kalau yang namanya surga Bapak Ibu yang namanya dunia wacilkal ayyamu nudawiluha bainan nas hari-hari itu kami putar di antara manusia ada kaya, ada miskin, ada hidup, ada mati, ada muda, ada tua, ada gelap, ada terang, ada siang, ada malam, seperti itu. Jadi di surga itu selalu sesuai dengan tubuh dan jiwa serta dalam bentuk keabadian yang tergabung bersama segala kesenangan surga. <clears throat> Allah berfirman menggambarkan cuaca dalam surga, ya, disebutkan dalam surat Al-Insan ayat 11 sampai 14. Fawqahumullahu syarra dzalikal yaum. Fawqahumullah Allah menghindarkan mereka syarradzalikal yaum dari keburukan hari itu, hari kiamat. Walaqahum nadratan wa surura. Walaqahum Allah memberikan kepada mereka nadratan. Nadra itu kecerahan ya, wasururan dan kebahagiaan. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا وجزاهم الله <clears throat> membalasi mereka bima sabaru karena kesabarannya jannatan dan wahariro jannah taman-taman wahariron dan sutra muttaqiina fiha alal araik muttaqiin mereka bersandar fiha dalam surga itu alal araik di atas dipan-dipan la yarawna fiha syamsan wala zamharira mereka tidak melihat dalam surga itu syamsan apa syamsan mata matahari wala zamharira maupun dingin yang sangat menusuk wadaniyatan alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila dan naungan ya dan naungan pohon-pohon surga itu dekat di atas mereka dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya Masya Allah ya jadi rindang Pak ketika mau ambil buah itu nggak pakai nyokro nggak pakai getek nggak pakai nyawat nggak pakai manja sampai jatuh barang tinggal ngambil metik masya Allah di surga pokoknya di surga itu enak tok ndak ada kesengsaraannya sama sekali ya kalau dunia ya ada enak ada ndak enak ya di neraka ndak enak tok naudzubillah nah ketika menafsirkan la yarawna fiha syamsan wala zamharira mereka tidak merasakan di dalamnya terik matahari maupun dingin yang menusuk Ibnu Katsir rahimahullah berkata Maksudnya mereka tidak merasakan rasa panas yang mengganggu, tidak pula hawa dingin yang menusuk. Karena waktu dalam surga seperti yang dikatakan para mufasir hampir sama dengan waktu fajar, subuh atau ketika matahari terbenam. Tetapi semua bisa terlihat jelas, tidak remang-remang seperti saat maghrib dan subuh. Jadi ya seperti itulah. Ya. Yeah. Setelah itu Allah mengatakan setelah ayat la yaruna fiha syamsan wala zamharira Allah mengatakan wadaniyatan alaihim dhilaluha dan naungan pohon-pohon surga itu dekat di atas mereka. Kata Ibnu Katsir, naungan pohon-pohon surga ini mempunyai peran sangat besar melalui kerindangan dan hembusan angin lembutnya untuk menjadikan cuaca surga menjadi sangat nikmat dan menyenangkan. Allahu a'lam. Itu kalau di di dunia, Pak. Eh kalau di surga apa? Ini karena Ibnu Katsir melihat dunia. Kalau di surga ya wallahu alam paling mirip-mirip itu gitu batin beliau. Ya, misalkan panjenengan lewat di Surabaya ya. Di daerah yang banyak pohon, seno, apa sono ya? Banyak pohon. Itu kan apa? Kayak di Rungkut, Sir itu yang panjenengan dari arah mana ke mana itu? Ya nanti tembus Jemur Sari itu kan di situ kan banyak pohon kan itu kan rindang itu ya. Jadi nggak panas. Tapi kalau pas jenengan di tengah kota yang nggak ada pohon kan panas sekali gitu. Nah Ibnu kathir itu mengatakan mungkin ya mungkin itu karena efek daripada banyaknya po pohon. Tetapi memang di surga tidak ada matahari, tidak ada hawa dingin yang sangat menusuk. <clears throat> Kemudian eh, dalam kitab Zawaiduz Zuhud karya Ibnul Mubarak ya Abu Qilaba berkata Qala rajul seseorang berkata ya Rasulullah wahai Rasulullah hal fil jannati min lail di surga itu ada malam boten gitu di surga ada malam ndak kala nabi balik bertanya wa ma hayyajaka ala hadza apa yang memotivasimu bertanya tentang di surga ada malam apa ndak kala dia berkata jadi dia Bapak Ibu bertanya seperti itu karena memahami ayat Sami'tullah ta'ala yaqulu fil kitab karena aku mendengar Allah taala berfirman dalam Al-Qur'an walahum rizquhum fiha bukrotan wa asyia Jadi penduduk sorga itu ya penduduk sorga itu mendapat rizkinya di sorga tiap pagi dan petang. Nah, dari sini dia bertanya, kalau ada pagi ada petang berarti ada malam gitu kan. Mungkin dia belum baca la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Nah, fakultu maka aku menjawab al-lailu bainal bukrati wal ashi. Ya. Sesungguhnya malam itu ya bainal bukroti wal ashi antara pagi dan petang. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda laisa hunaka lail di surga tidak ada ma malam innama huwa dhau'un wa nur yang ada cuma cahaya pelita dhau sama nur ini sama yaridul ghuduwu ala rawah ya jadi di sana hanya ada cahaya dan sinar pagi datang menutupi petang warrawahu alal dan petang datang menutupi pagi wayatihim turful hadaya kemudian datang kepada mereka itu hadiah-hadiah lima waqitis salati setiap waktu salat allati kanu yusalluna fiha yang dulu mereka salat di sana Berarti setiap waktu sholat Pak yang kita mengerjakan sholat lima waktu di dunia ini Subuh datang hadiah Zuhur datang hadiah Asar datang hadiah Maghrib datang hadiah lagi Isya datang hadiah lagi Hadiah-hadiah yang mahal yang beda-beda terus Masya Allah <clears throat> Ya itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. alaihi alaihimul malaika dan para malaikat mengucapkan salam kepada mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan saya dan Bapak Ibu semua para penghuni surga yang masuk ke dalamnya tanpa azab maupun hisab. Amin. <clears throat> Sekarang judul baru Bapak Ibu pasar-pasar surga. Nggih, terima kasih Pak Awi atas pertanyaannya. Jadi Pak Awi ini mempunyai pertanyaan yang sangat bagus Bapak Ibu. Bila bertanya apakah penduduk surga ketika di surga itu nanti bisa membantu tetangganya, membantu rekannya, mungkin teman sekantornya yang tidak didapati di surga. <clears throat> Ini bisa Pak Awi ini namanya syafaat. Ini namanya syafa syafaat. Jadi syafaat itu adalah memberikan permintaan kepada Allah taala. Ini syafaat ada di dunia, ada di akhirat gitu. Nah, cuma syafaat yang nanti yang seperti ditanyakan Pak Awi itu adalah memintakan permohonan kepada Allah taala agar seseorang itu keluar dari neraka. Itu namanya syafaat. Tapi kalau syafaat di dunia itu namanya atau tawassutu bainal itsnain, menjadi perantara di antara dua orang. Misalkan <clears throat> di sini ada Pak Irwan, tidak kenal Pak Kodir, gitu kan? Tapi Pak Irwan kenal Pak Awi, Pak Awi kenal Pak Kodir. Nah, biar bisa sambung ke Pak Kodir, ini Pak Irwan bilang ke Pak Awi. Nah, berarti Pak Awi ini pemberi syafaatnya tolong po bilang ke Pak Kodir anakku cek diterima jadi polisi misalkan gitu gitu kan ya jadi namanya <clears throat> syafaat di dunia jadi intinya Pak bisa cuma syarat syafaat ini dua ya satu Allah memberi izin kepada sang pemberi syafaat sang pemberi syafaat ini bisa malaikat bisa para nabi bisa orang-orang soleh yang kedua, Allah meridhoi orang yang mau disafaati. Nah, cuma Allah hanya meridhai orang muslim yang meninggal dalam kondisi bertauhid. Kalau misalkan dia kafir, maka nggak bisa mendapatkan syafaat. Satu-satunya orang kafir yang bisa mendapatkan syafaat hanyalah Abu Thalib, hanya Abu Talib, ya. Itu pun cuma diringankan siksanya tapi tetap berada selama-lamanya dalam neraka. Jadi bisa. Makanya penduduk sorga kita kalau di masjid begini Bapak Ibu kan ketemu mana si fulan, mana si fulan kan begitu. Nanti ketika di surga itu juga begitu mencari-cari temannya, mencari-cari temannya. Ketika temannya tidak ada, mereka masuk ke neraka. Nah, penduduk surga ketika masuk neraka yang tidak ngefek gitu kan nerakanya. Rupanya teman-teman mereka di sana mereka minta kepada Allah ya Allah keluarkan mereka dan lain sebagainya. Jadi berkali-kali minta dikeluarkan. Kalau tidak salah dulu pernah kita baca hadisnya. Jadi keluar jadi Allah mengatakan keluarkanlah siapapun yang kalian kenal ya dari neraka gitu. Yang muslim tentunya. Terus setelah itu yang ada iman dalam hatinya berupa satu dinar, kemudian berupa satu biji gandum, kan begitu. Jadi insya Allah demikian Pak Wi. Jadi kalau orangnya itu sudah menjadi penduduk surga, kemudian mencari teman-temannya selama dia muslim, memberikan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah bisa membantu. Makanya orang-orang kafir itu ketika di neraka kan mengatakan eh Gimana itu dalam surat Asy-Syu'ara itu? Jadi sebagaimana dikatakan Allah taala Ya. Jadi ini dalam surat Asy-Syu'ara ayat 101. Mulai dari ayat 100 mereka mengatakan famalana syafi'in. Kami tidak memiliki para pemberi syafaat. Wala sadiqin hamim, tidak pula teman akrab. Berarti teman akrab itu bisa memberikan syafaat. Nah, karena nggak ada yang memberikan syafaat, nggak ada teman akrab. Falau annalana lana karratan fanakuna minal mu'minin. Penyesalan, Pak Ya Allah, kalau kita punya kesempatan sekali lagi, pasti kita menjadi orang-orang beri beriman. Tapi ada gunanya, Pak? Tidak ada, naudzubillah. Oke. Okay? Insyaallah begitu. Wallahu taala alam. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Dari ibu-ibu. Assalamualaikum, bisakah kelak kita sekeluarga berkumpul di surga? Bisa kalau sama-sama muslim, Nah, nanti di sini ada pembahasan terakhir kalau misalkan seorang wanita suami pertama meninggal, menikah dengan suami kedua, itu nanti di surga kumpul di mana? Nggih. Itu ada nanti. Makanya ikuti terus biar tidak ketinggalan. Bisa, Bu. Bisa berkumpul bersama-sama selama mereka muslim. Jadi dalam surat At-Tur ayat 21 itu Allah mengatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasabarohin itu surat At-Tur ayat 21 walladzina amanu orang-orang beriman wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman kemudian diikuti oleh keturunannya dalam keimanan ini yang perlu digarisbawahi jadi kalau pingin nanti berkumpul bareng-bareng mulai kakek sampai cucu itu jadikan anak keturunan ini mengikuti peyan dalam i, iman Kata Allah, kalau sudah mengikuti dalam iman sama-sama muslim, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami gabungkan dengan mereka keturunannya. Wa ma alatnahum min amalihim min syai dan tidak kami kurangi sedikit pun pahala amal mereka. Maksudnya kalau misalkan ada kakek ya, ada anak, ada cucu, anak-anaknya ini nggak sealim, nggak sesoleh, nggak sebanyak amal kakeknya, sebagai bentuk penghormatan Allah kepada sang kakek ya itu alhaq bihim dzurriyyatahum kami gabungkan semua wa ma alatnahum min amalihim min syai' dan tidak kami kurangi sedikit pun pahala amal mereka. Jadi sebagai bentuk penghormatan meskipun enggak sama-sama banyak amalnya sebagai bentuk penghormatan dari Allah kepada kakeknya itu mereka dikumpulkan bersama kulumriin bima kasabarohin masing-masing orang itu tergadaikan atau tergantung kepada amal solehnya. Makanya bapak ibu ketika ingin masuk surga bareng-bareng harus satu visi misi pak. Harus satu visi misi jangan beda misi, visi misinya. Kalau sing perempuan suka ngaji, bapak ibu suka karaokean, ndak mau ngaji. Lah podo karo Asia mbek Firaun, ya kan? Ya. Kalau misalnya saya ngaji bapak itu, ibu yang tidak gelem bapak tidak gelem sholat. Kan bisa seperti Nabi Nuh dengan istrinya kan. Yang nanti berimbas kepada anak. Karena anak itu kan tergantung kepada orang tua. Kalau nggak sejalan, bisa ikut bapak atau ikut ibu. Makanya anak yang namanya kanan ketika diajak naik naik apa? Naik kapal apa itu? Fuk, apa Fudi atau naik kapal ya? Itu kan Nabi Nuh mengatakan ya bunayyarkam ma'ana wahai anakku ayolah naik bersama kami gitu. Karena dia terpengaruh didikan ibunya mengatakan sa'awi ila jabalin yaksimuni minal ma. Aku akan naik gunung itu loh yang menghindarkanku dari air banjir ini. Kata Nabi Nuh, la asimal yauma min amrillahi illa marrahim. Ya Allah, nak enggak ada yang bisa selamat ini kecuali yang dirahmati Allah. Belum selesai Nabi Nuh berkata itu, wahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Maka apa? Ombak menghalang-halangi di antara mereka, maka si anak ini termasuk orang-orang yang tenggelam tenggelam naudzubillah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan saya dan Bapak Ibu semua orang-orang yang mendapatkan hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah wa dukhulal jannati min ghairi adabin wala hisab dan masuk surga tanpa adab tanpa hisab.